بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أي أؤلف والاسم مشتق من السمو وهو العلو لا من المسوي لا من الوسم وهو العلم والله علم للذات الواجب الوجود وأصله إله وهو اسم جنس لكل معبود ثم عرف Thumma urrifa bal bi'al. Oh, thumma urrifa bi'al wa hudhifatil hamzah. Thumma istu'mila fil ma'bud bihaqqin wa huwa al-ismul a'zamu 'inda al-aktsari wa lam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Warrahmanur Rahim sifatani buniyata lil mubalaghati min rahim. Warrahmanu ablagu minar rahim. لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى ولقولهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة الحمد لله الذي هدانا أي دلنا لهذا التأليف ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إليه والحمد هو الوصف بالجميل والصلاة wahya minallahi ar-rahmatul makrunatu bitta'zim wassalamu ay at-taslimu min kulli afatin wa naqsin ala sayyidina Muhammadin Rasulillah likafati sagalain al-jinni wal insi ijma'an wa kadzal malaika ala ma qalahu jam'un wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'ul mudha'af موضوع لمن كثرت خصاله الحميدة سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده والرسول من البشر بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah yang kedua ini adalah Bismillah dari matan Karena seperti kemarin diketahui bahwa Fathul Mu'in ini adalah syarah Syarah yang dibikin oleh mu'alif daripada matannya sendiri Jadi pengarang matan Setelah mengarang matannya Dia mensyarahi daripada itu matan Bismillah yang kemarin kita baca itu adalah syarah Kemudian yang kedua adalah matannya Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim Ayu'allifu dengan nama Allah dengan ketinggian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang u'allifu aku mengarang di situ ditakdirkan takdirnya ada tiga takdir fiil takdir takhir dan juga takdir khos itu paling bagusnya takdir di takdir fiil karena memang asli daripada takdir itu diperkirakan bismillahirrahmanirrahim wahai u'allifu dengan fi'il itu yang aslinya. Kemudian ditakdir dengan takhir. Bukan u'allifu bismillahirrahmanirrahim, cuman bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Kenapa? Lebih bagus daripada takdim karena takhir di situ pertama alasannya mendahulukan nama Allah. Dia lebih mengagungkan nama Allah dulu bismillahi kemudian u'allifu. Yang kedua, karena yufidul hasr. Dengan ketinggian nama Allah Subhanahu wa taala, aku hanya dengan ketinggian nama Allah aku mengarang. Kemudian dikatakan khos, khusus, bukan takdir am. Cuman takdir khusus, takdir khusus sesuai dengan apa yang dia kerjakan sekarang yaitu mengarang. Bismillahirrahmanirrahim wa alifu. Wal ismu mustaqun minas sumu wa huwal ulu. La minal wasmi wa huwal Adapun ismu itu berasal dari kata sumuun Asal usulnya ismun itu sumuun Kemudian dibuang wawunya karena e, di situ kemudian ditambahi alif kemudian menjadi ismun. Artinya al-ulu itu lebih tepat yaitu Gaulul Basriyin yang mengatakan al-ismu misyadgun minal ulu, berasal dari kata ulu. Dan itu lebih tepat karena pak Al-ulu setiap seseorang pasti yuhibbu ayyakuna ismu marfu ayal ulu. Setiap orang pasti seneng namanya kalau di atas, diangkat. Tidak ada nama orang ditaruh di bawah seneng nggak ada. Pasti lebih seneng namanya diangkat. Cocok ismun mustagun minal ulu dan juga cocok dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Karena itu berasal dari kata ulu lebih tepat. La minal wasmi bukan dari kata al wasmu. Al wasmu artinya al alamah, tanda. Kalau dikatakan dengan nama Allah dengan dengan tanda daripada nama Allah kurang tepat. Kenapa? Kalau dikatakan tanda berarti itu cuman alamat, itu berarti watul bashar Cuman peletakan manusia Padahal nama Allah nantinya itu bukan peletakan manusia Itu peletakan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Allah memberinya dirinya sendiri Zatnya dengan nama Allah Kemudian diberitahu kepada Al-Bashar Kepada Nabi Adam awalnya Karena itu lebih tepat dengan uh, asal sumun ayat lulu Wallah adapun lafat Allah alamun itu satu nama lidzat untuk zat al wajibil wujud yang wajib adanya Di nama Allah itu la juzu alil adam tidak boleh nama eh, Allah ini tidak ada Allah itu adalah satu nama satu zat yang mana harus ada fala isbiku adam tidak mendahului tidak ada jadi mulai dulu gadimun maujud ya sifat Allah Subhanahu wa taala Wa asluhu adapun asal usul Allah ini ulama beda pendapat. Apakah nama Allah itu murtajal atau mustaq? Kalau dikatakan murtajal berarti tidak ada usul asal usulnya. Kalau dikatakan mustaq berarti ada asal usulnya. Yang lebih tepat muktamad yaitu Allah ada asal usulnya yaitu lafadz al-ilah ilahun. Katakan murtajal berarti tidak ada asal-usulnya, langsung lafadz Allah begitu saja. Cuman lebih tepat seperti dikatakan di sini wa aslu ilahun. Nama Allah itu asalnya dari kata ilah. Ilah kemudian ilah itu artinya apa? Ismu jinsin yaitu nama jenis lima abud untuk segala yang disembah. Jadi umum. Kalau bahasa Indonesia Tuhan. Tuhan itu bisa Tuhannya orang Kristen bisa Tuhannya orang Hindu, bisa Tuhannya orang Islam, umum. Likuli ma'bud untuk segala yang disembah. Kemudian dikasih al-ta'rif, al-ilah. Setelah ada taklil, i'lal, berubah sampai jadi Allah. Summa urrifa bi al, kemudian dikasih takrif dengan al, al-ilah. Wahudifatil hamzah, kemudian dibuang hamzah yang kedua. Al-ilah, hamzah yang kedua dibuang. Akhirnya Allah ya. Kemudian di idgham kemudian ada tafkhim. Tafkhim itu seperti bacaan Allah yang benar yaitu Allah. Itu setelah ada perubahan kemudian jadi lafaz Allah. Asal usulnya dari kata ilah. Setelah jadi lafaz Allah, summastu'mila fil ma'bud bihaq. Kemudian setelah menjadi lafat Allah digunakan itu lafat Allah fil ma'bud bihak untuk sesembahan yang benar. Wahwa lafat Allah itu al ismul a'zam indal akthar. Allah itu adalah lafat yaitu nama ismul a'zam. Apa nama ismul a'zam? Ada diriwayatkan hadis yang mengatakan barang siapa annaman gala ismul a'zam istajaba lahu du'a. Barang siapa yang dia menyebutkan ismul a'zam kemudian dia berdoa, doanya pasti dikabulkan. lafat Ismul Allah di sini apa? Allah indal akhtar. Walaupun di situ beda ada ulama seperti Imam Nawawi berpendapat bukan Ismul Allah, lafat Allah, akan tapi Al Hayyul Qayyum. Itu Ismul Allah. Jadi setiap orang yang mau berdoa didahului dengan Ismul Allah, doanya pasti dikabulkan. Cuman timbul pertanyaan kok banyak orang melafatkan lafat Allah atau ismul alam atau hayyul qayyum kok banyak tidak diijabahi kenapa ini padahal sudah disebutkan ismul alam jawabannya doa itu ada adabnya doa itu juga ada surutnya ada tata caranya yang mana tidak bisa dikabulkan kecuali dengan itu adab dan itu syarat paling awal daripada syarat yang harus diutamakan yaitu apa? Islahul batin bil lukmatil halal. Yaitu memperbaiki batinnya dengan makanan yang halal. Dikatakan ad-du'a miftahul miftahus sama. Doa itu kuncinya langit. Kepingin nyampe sampai langit berarti harus ada kuncinya. Wa asnanuhu Kan kita tahu kunci itu ada gigi-giginya supaya bisa masuk, supaya bisa terbuka itu pintu. Wa asnanuhu lukmatul halal. Adapun gigi-gigi dari bara kunci dari itu yaitu makanan yang halal. Nah, kalau sudah makanannya halal ini syarat yang pertama. Syarat yang terakhir setelah dia makanannya halal dia juga harus apa? Harus ada ikhlas. Dia berdoa hanya untuk Allah wahudurul wahudurul galb hadir hatinya ketika berdoa ketika ada dua syarat ini baru doanya akan dikabulkan dengan ismul a'zam dan juga Syekh Sain eh, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah adalah ismul a'zam cuman kata Syekh Abdul Qadir Jailani hanya saja yustajabu laka idza qulta Allah wa fi qalbika ghairuh kalau memang kamu mengatakan Allah tidak ada di hatimu apapun selain Allah, maka kamu akan dikabulkan doamu. Di situ sebetulnya ada beberapa ajaib, keanehan-keanehan dan kekhususan daripada lafadz Allah ini. Di antaranya orang anna Mandawa dawama fi khalwatin mujarradan bi ayyagula Allah Allah hatta yaghliba alaihi minhu hal syahada ajaibal malakut wa yaqulu biidznillah lisy' kun fayakun ini dari kekhususan daripada lafaz Allah barang siapa yang selalu dia itu menyebutkan di tempat yang sendiri tidak ada orang sama sekali dengan dengan menyebutkan Allah Allah terus diucapkan Allah hatta yaglibu aliyul hal sampai dia tidak ingat sampai dia istighraq Udah lafat Allah yang ada di, di bibirnya. Syahada ajaibal malakut. Maka dia akan menyaksikan keajaiban-keajaiban daripada makhluk Allah. Wa yaqulu biidznillah dan dia akan berkata dengan izin Allah. Li untuk sesuatu kun jadilah fayakun akan terjadi. Ini daripada kekhususan lafat Allah. Dan juga adalah yang lain mengatakan annaman kata bau ina'in bihasabi ma yasaul ina wa bihi wajhal masru ahraga bi'inillahi syaitanahu Barang siapa yang menulis satu tempat di wadah masalah ditulis bihasabi ma yasaul ina dengan mencukupi tempat tadi itu lafat Allah sesuai dengan tempatnya Kemudian dicipratkan di wajah orang yang kena setan, kena jin itu katanya ahraqa biidillahi syaitanahu akan membakar dengan izin Allah setannya. Ini diantara daripada khususiat. Sebenarnya ada khususiat yang lain, cuman yang terakhir ini khususiat mungkin bisa diamalkan. Kalau yang lain menyebutkan 70 ribu kali, ini sulit untuk diamalkan. Cuman di sini ada yang amalan waman qala kulli yawm ba'da salati subhi wallahu wallahu wallahu wallahu sab'an wa sab'ina marrah 77 kali ra'a barakataha fi dinihi wa dunia Maka dia akan melihat berkahnya di dalam agamanya dan dunianya wa syahada fi nafsi asya ajibah dan dia akan menyaksikan di dalam dirinya sesuatu perkara-perkara yang ajibah yang mengagumkan. Ini adalah kehususan daripada lafad Allah. Walam yusamma bi ghairuhu walau ta'annutan dan tidak dinamakan dengan lafaz dengan nama Allah ghairuhu selain Allah. Tidak ada yang mau, tidak ada yang boleh menamakan nama Allah selain Allah. Walau ta'annutan, walaupun di situ dikatakan ta'annutan ai eh, ta'assuban, fanatik. Saking cintanya sama Allah, saking dia menjadikan Allah itu segala-galanya sampai punya anak dinamakan Allah atau namanya diri, dirinya sendiri dikatakan Allah. Tidak ada. Tidak ada yang boleh menamakan dirinya dengan nama Allah. Pernah terjadi di satu zaman ada seorang perempuan menamakan anaknya dengan lafaz Allah, dengan nama Allah. Jadi ya namanya dinamai Allah. Anaknya namanya Allah. Kemudian setelah beberapa waktu datang petir langsung menyambar itu anaknya. Mati wis. <laughs> Anaknya meninggal. Timbul pertanyaan, "Loh, kenapa kok anaknya yang kena petir?" Ya yang ngasih nama kan seharusnya ibunya yang kena petir. Salah apa anaknya? jawab situ sebagian ulama mengatakan, ya kalau kalau ibunya yang kena petir, masih tetap ada yang namanya Allah di muka bumi karena itu anaknya yang dikenakan petir. Jadi wala misama bi ghairuhu walau ta'annutan. Warrahman arrahim sifatani buniyata lil mubalaghah min rahim. Ini sebetulnya sudah diterangkan sama Syekh Taufik minggu yang lalu ketika menerangkan tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim itu dua sifat yang dimabnikan lil mubalaghah untuk menyangatkan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya. Min rahim dari kata-kata rahim, fi'ilnya rahima, sama ar-Rahman ar-Rahim dari kata rahim. War-Rahman min ar rahim. Ar-Rahman ini lebih sangat daripada ar-Rahim. Kenapa? Ada dua alasan. Lianna ziyada yang pertama lianna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena tambahnya bina, tambahnya huruf tadullu ala ziyadatil makna menunjukkan tambahnya arti. Ar-Rahman kemarin kan sudah dihitung ada lima huruf. Ar-Rahim ada empat huruf. Lima lebih banyak daripada empat. Ini ziyadatul bina ini lebih menunjukkan lebihnya arti juga. Dan yang kedua alasannya kenapa kok Ar-Rahman lebih sangat daripada Ar-Rahim wali gaulihim karena perkataan mereka nah, dikatakan wali gaulihim sini karena eh, men, eh, menolak daripada perkataan sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis. Eh, mana Ibn Hajar sendiri mengatakan itu adalah hadis. Cuman di sini fatul Muin mengatakan wali gaulihim perkataan ulama. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Kalau Rahman Ya, rahman itu di dunia dan di akhirat. Sifat Allah yang rahman ini sifat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Adapun rahim ini sifat Allah yang rahmat di akhirat saja. Nah, berarti lebih luas. Kalau rahman untuk di dunia baik orang kafir semuanya mendapatkan rahmat Allah. Kalau rahim khusus rahmat Allah di akhirat tidak diberikan kepada orang kafir. Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi hadana yang telah memberi hidayat kita. Aidallana telah memberikan petunjuk kepada kita. Lihada ay Untuk ini maksudnya untuk karangan ini. Wa ma kunna tadia laula an Allah Dan kita ini tidak akan mendapatkan hidayat laula an Allah seandainya tidak ada hidayat dari Allah. Walhamdu huwal wasfu bil jamil. Adapun hamad itu huwal wasfu bil jamil yaitu sifat untuk sesuatu yang baik. Jadi pujian. Alhamad itu pujian daripada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik karena usaha. Ada sesuatu yang baik tidak ada usaha. Itu namanya madah. Lain madah, madaha itu memuji, hamida yahmadu juga memuji. Cuman hamad itu pujian karena ada usaha. Ada seorang murid belajar giat sampai mendapatkan syahadah seandainya. Dipuji, ini pantas. Ini dikatakan ham hamida. Kalau madah lain. Kalau madah ini tidak ada usaha seperti bagusnya permata. Tidak ada usaha. Bagusnya wajah, tidak ada usaha. Memang ciptaan Allah langsung seperti itu dapat pujian madah namanya. Wassalatu minallahi wa hiya minallahi ar-rahma al-makruna bit-ta'zim. Wassalatu wassalam dan salawat dan salam ala Sayyidina Muhammadin terhadap Sayyidina Muhammad Rasulullah yaitu Rasul Rasulillah yaitu utusan Allah. Salat di sini kalau dari Allah wahya minallah ar-rahmah. Salat Allah terhadap salawat Allah terhadap nabi itu adalah rahmat. Cuman bedanya kalau manusia yang lain juga dapat rahmat Cuman apa bedanya antara rahmat Allah terhadap makhluk yang lain Dengan rahmat Allah terhadap Nabi Ditambahi al-makru nabi ta'zim Itu bedanya rahmat Allah dengan Nabi Dengan rahmat Allah dengan makhluk yang lain Wahia minallah ar-rahmatu al-makrunatu bit ta'zim Yaitu rahmat Allah yang dibarengi dengan pengagungan Wassalamu Ayat taslim min kulli afatin wa naksin. Kalau assalam di situ mempunyai banyak arti. Ada yang mengatakan at-tahiyya wal i'dham, penghormatan dan pengagungan. Kalau di sini diartikan at-taslim min kulli afatin yaitu keselamatan daripada segala afat, penyakit atau malak eh, mal, eh, bala bencana, wanaksin dan kekurangan. Ala sayyidina Muhammadin Rasulillah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah yaitu utusan Allah. Utusan Allah Nabi itu diutus kepada siapa? Di situ dikatakan lika fatisagolain untuk semua asagolen. Asagolen itu al jin wal inis. Katakan sagolain al jin wal inis kenapa? Ada tiga artian. Lika fatisagolain asagolen itu dari kata sagula berat. Yang maksudnya di situ berat apa? Untuk jin dan manusia. Manusia dan jin dikatakan berat. Kenapa kok dikatakan berat? Ailisi golihi fil art. Karena memberatinya bumi. Siapa yang memberati bumi? Jin dan manusia. Atau alat yang kedua ada yang mengartikan lisi goli dunubih. Karena beratnya dosa-dosa mereka. Sampai dikatakan lika fatis atau ada yang mengartikan lisigoli amali karena berat daripada amal-amal perbuatannya. Jadi dikatakan likafati sagolen dari kata sagula yang artinya seperti tadi itu tiga artian. Likafati sagolen al jin wal ins. Tapi Nabi diutus untuk jin dan manusia, lah malaikat atau yang lain jamadat. Di situ ulama beda pendapat. Kalau di sini katakan wakada kalau di VG itu ada kata-kata wakada berarti di situ Yusir al khilaf. Berarti itu menunjukkan ada khilaf, ada beda pendapat. Wakada wakada sebagai kalau VG itu itu berarti menunjukkan ada khilaf. Sini katakan al malaika alamagalahu jamun mahagigun Dan begitu juga uh, Rasul uh, Allah itu mengutus nabi itu kepada malaikat juga. Alamagalahu Jamun mahagigun seperti yang dikatakan sekelompok ulama. Ini si Hotabari. Tidak mau tamat berarti. Dalam lafaz Fathul Muin di sini dia tidak berpendapat seperti itu. Seperti yang dikatakan sebagian ulama, sekelompok daripada ulama mahagigun. Man yang mau tamat berarti Pak Al-Jin Imam Romli mengatakan Allah itu mengutus Rasul itu juga kepada malaikat. Cuman irsal bukan irsal taklif. Kan malaikat tidak mungkin dia berdosa, tidak mungkin dia melaksanakan ber, berpaling daripada Allah, melaksanakan dosa kepada Allah. Lo kenapa kok Nabi diutus kepada malaikat juga? Imam Ramli mengatakan bukan irsal taklif, bukan utusan untuk taklif, cuman irsal tasrif. Diutus Allah kepada malaikat itu untuk supaya memuliakan. Semua malaikat juga pingin Nabi itu diutus kepada mereka. Cuman namanya irsal tasrif. Ya, cukup. يكفي لأنه في مقدمة Jadi kalimat Allah itu bukan karangan manusia itu ya. Allah sendiri menamakan Allah zatnya. Dan itu di ikhbar min Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya ulama itu e, mengartikan bahwa Allah itu adalah daripada ilah kemudian ditakrif alif lam itu hanya segi bahasanya bukan karena ulama tadi itu mengarang Allah itu dari kata ilah tadi itu tidak. Jadi itu adalah dari Allah. Adapun yang lainnya Tuhan atau yang lain Tuhan kah, sesembahan kah, itu adalah ilah arti dari ilah. Karena itu kalau menyatakan Allah itu ya Allah sudah. Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu Allah. Adapun yang lainnya bukan Allah itu, ya ilah gitu. Eh, ya ilah. Walaupun misalnya ditarif al-ilah jangan dikatakan Allah selain Allah. Eh, jangan dikatakan Allah selain selain Allah. Kemudian bismillah itu kalau diartikan dengan bahasa sebenarnya gini, dengan keluhuran nama Allah. Eh, dengan keluhuran Allah. Bismillah. Itu lebih tepat daripada dengan nama Allah ya dengan nama Allah dengan keluhuran Allah karena itu dari sumu bukan dari wasam ya dengan keluhuran oh, dari dari kalau dari wasam itu malah itu bisa ke arah mu'tazilah itu ya ke arah mu'tazilah bisa akan-akan ditatsim Allah itu ya jadi Eh, dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, tadi ada kelupaan tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan dalam membaca ini. Alhamdulillah antum sudah sering baca itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita sebutkan di sini Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain thalatha marrat Ida akhada madji'ahu fa ida gubidha gubita syahidan wa ida asya asya maghfurun lah. Siapa orang yang membaca qul ahad dan muawwidatain qul a'udzu falaq qul a'udzu birabbin nas tiga kali tiga kali eh, tiga kali maka jika ditakdir dia mati mati syahid ketika dia tidur ya ketika dia mau tidur baca qul ahad qul a'udzu birabbin nas tiga kali maka jika dia ditakdir mati, mati syahid Dan jika dia tadi itu ditakdir hidup, hidup Diampuni dosanya oleh Allah Dalam hadis yang lain Ida qara'a Rasulullah berkata Kepada sahabatnya Iqra' kul wallahu ahad wal mu'awwadatan thalatan yakfika min kulli syai' Baca kululahad dan kulul a'udzu berbenas tiga kali, maka Allah mencukupi melindungi kamu daripada segala sesuatu. Enggak ada insyaallah yang bahaya bagi kamu. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada untuk tahassun. Hah? Untuk tahassun yang lebih jitu untuk melindungi diri, membentengi diri lebih jitu daripada kulul falak, kulul nas. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "lagat unzilat alayya suratani ma unzila mithluhuma wa innahu lan yaqra ahadun ahab wala arda indallah minhuma." yakni al-muawwidhatain. Diturunkan surat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diturunkan melebihi daripada dua ini untuk menjaga diri, untuk membentengi diri. Dan tidak ada seorang pun berbuat sesuatu yang lebih Allah cintai dan lebih Allah ridhoi daripada membaca dua surat ini yaitu surat Al-Muawwidhatain. Hmm, karena itu kalau Anda membaca Wirdul Latif membaca tiga-tiga itu ya, itu berarti sudah mengamalkan ini hadis. Nah, ini dasar daripada itu semua. Wallahu a'lam.